الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالصلوات على النبي لعلنا من المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima jamaah rahimakumullah alhamdulillah wa syukrulillah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan iman yang telah menetapkan Islam yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 56 surah Al-Ahzab surah yang ke-33 menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sallu alaihi wasallimu taslima berselawat dan salamlah kamu kepada nabimu sidang Jumat yang berbahagia ketika ayat ini turun ada salah satu sahabat yang tanya Rasul Allah menyuruh kita untuk berselawat kepada engkau bagaimana cara kami berselawat kepada engkau Nabi dalam jawabannya katakan kul katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid sebagaimana yang ada di dalam takiyat akhir tanpa diberi sayyidina karena nabi yang ditanya langsung sehingga nabi jawabannya jawablah ah, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kemudian di tataran pendapat para ulama sebagian menyatakan karena ada ayat 63 surah An-Nur surah yang ke-24 yang di situ Allah menyatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum Jangan kamu jadikan panggilanmu kepada Rasul kamu samakan dengan kamu memanggil kepada sesama kamu. Artinya kalau kamu punya teman Muhammad, nggak apa-apa, kamu panggil Mat Muhammad ke sini. Tapi ini Rasul, harus bedakan. Maka lalu ada sebagian ulama menyatakan setiap penyebutan Muhammad dianjurkan untuk diberi kata-kata Sayyidina. Dan itu boleh dibaca di dalam sholat.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 membalas selawatnya itu sepuluh kali tinggal sekarang para jamaah jenengan sehari semalam itu bersalawat kepada Nabi berapa kali? Ya ping limo itu Pak Faisal ketika sholat itu. Oh, kalau bisa tambah. Rasul itu telah memperjuangkan kita itu sampai titik darah penghabisan. Ketika turun ayat 5 surah Wadduha yang di situ dinyatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fataruddo Tuhan kamu nanti akan memberikan kepada kamu sesuatu yang kamu ridho. Lalu Nabi ditanya, minta apa? Nabi menyatakan, Idan la ardo wa wahidun min ummati finar. Kalau memang itu permintaan dari Allah bahwa saya akan diberi sesuatu yang kalau saya diberi saya akan ridho, maka kalau gitu saya satu aja permintaan. La ardo saya tidak akan ridho wa wahidun min umati satu saja dari umat saya finar dalam neraka kalau masih ada di neraka umat saya saya nggak ridho ya Allah tolong semua umat saya masukkan ke surga itu perjuangan Rasul mosok kita lalu hanya baca selawat ping limotok Nah kalau bisa tambahi hmm. kalau jenengan tanya sama saya ah, saya jawab karena ndak tanya ya ndak apa-apa tapi kalau pingin niru nggak apa-apa. Saya sehari semalam saya membaca 223 solawat kepada Nabi. Silahkan. Tapi tidak usah ditanya kok 223 kok mbak nggak telungatus pisan. Itu ada ceritanya. sidang Jum'ah yang berbahagia. Ada lagi keterangan dalam surah al Azab. Dalam surah al Azab itu banyak keterangan tentang Nabi. Tentang umat Nabi. Apa katanya? Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang yang tekun melaksanakan sholat lima waktu. Allah nanti akan memberi salawat kepada orang tadi dan malaikat juga. Dalam ayat 43 surah al azab Allah menyatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadzulumati dhulumati nur wa kana bil mu'minina rahimah Dialah Allah yang berselawat kepada kamu dan begitu juga para malaikatnya. Jadi sudah klop apa yang diminta oleh sahabat tadi. Itu kan selawat untuk jenengan Rasul. Kalau untuk kita, nah, jawabannya tadi. Satu adalah, kamu berselawat kepada Nabi, nanti kamu akan diselawati oleh Allah. Satu dibalas sepuluh. Lek seratus berarti seribu. Allah akan memberi selawat kepada kamu. Nah, ditambah lagi dengan keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an bahwa ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kamu pagi dan sore alias laksanakan sholat lima waktu, maka Allah dan para malaikatnya nanti akan berselawat kepadamu sidang Jumat yang berbahagia, sebagian ulama mengatakan bahwa berselawat kepada Nabi itu wajib. Wajib dengan alasan karena lafal perintahnya itu pakai fiil amar. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu adalah fiil amar. Sedangkan dalam kaidah usuliyah dinyatakan bahwa al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan hukum wajib hatta yadulla dalilun ala taghirihi sampai ada dalil yang merubah dari wajib menjadi sunnah atau dari wajib menjadi irsyad dan sebagainya. Tapi aslinya perintah itu adalah wajib. Tapi ada sebagian menyatakan bahwa membaca selawat itu hukumnya sunnah kecuali yang ada di dalam tahiyat akhir. Itu hukumnya wajib. Bahkan dimasukkan ke dalam rukun salat. Jadi rukun salat yang 17 yang sampai dengan hari ini banyak orang Islam kalau ditanya rukun sholat niku pinten banyak yang nggak bisa jawab itu walaupun sudah sholat 40 tahun kalau ditanya rukun sholat niku berapa itu biasanya menang padahal saya umumkan di sini pitulas 17 salah satunya adalah membaca sholawat kepada Nabi pada tahiyat akhir nah, itu enaknya kalau Jumatan gak ngantuk itu enaknya ini jadi jenengan lalu dapat informasi kalau yang ngantuk ya podo ya, ndak ada itu bahkan nanti kalau pulang ditanya oh opo ini Pak Besol embo cuma judulnya adalah hakikat berselawat itu aja saya pada waktu itu turun ngantuk setelah itu saya sudah sidang Jumat yang berbahagia lalu juga ada yang memberikan arahan selawat yang paling pendek itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tidak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling pendek. Yang agak dawa adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada juga yang bermacam-macam nama solawat itu. Ada solawat Munja ada solawat Naria ada solawat Badar dan semuanya boleh-boleh saja itu walaupun itu kreasi dari para ulama tapi itu di, dibenarkan karena kita hanya disuruh bersolawat adapun caranya metodenya macam-macamnya itu diserahkan yang penting di situ ada kata-kata sallallahu Allahumma sholli ala kalau kalau fi'il amar Allahumma sholli, kalau fi'il madinya sallallahu ala Muhammad. Boleh. Sallallahu ala sinna Muhammad. Allahumma sholli ala sinna Muhammad. Jadi boleh. Oh. tapi yang yang paling penting lagi hakikat berselawat kepada Nabi itu adalah orang muslim melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Itu hakikat berselawat walaupun baca solawatnya 100 tapi nggak sholat lima waktu nggak sholat atau sholat empat waktu subuhnya nggak nggak bisa Rasul di dalam Al-Quran pernah menyampaikan atau langsung ayat ini dinyatakan di dalam surah Al-Hashr surah yang ke-59 ayat 7 Allah menyatakan wa ma rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu apa yang diberikan nabi apa yang diperintahkan nabi laksanakan apa yang dilarang nabi tinggalkan itu berarti orang itu sudah bersolawat kepada nabi di samping bacaan Allahumma sholli tadi ya. sebab seperti sholat itu sholat itu tulisannya ya S H O L A T I e. sholat iya sholat actionnya pelaksananya ya awalu takbir wa akhiruh taslim sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalamualaikum itulah sholat bersolawat begitu juga kalau hanya Allahumma sholli ya itu ya ya termasuk bersolawat tapi akan lebih dalam lagi kalau apa yang Rasul perintahkan kita laksanakan dan apa yang Rasul larang kita tinggalkan Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya di din wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kekhilafan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.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 ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat Rabbana innana sami'na munadiyan dia yuna dililiman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayatina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli lisan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar